Al-Asqalani Asyafi'i syafii rahimahullah. Hadis yang keberapa sekarang? Eh, puluh 44 ya. al hadithu Ar-Rabi wal Arba'un, hadis yang ke-44. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma fi sifati haji Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tata cara haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Ibda'u bima bada Allah bih." Mulailah kalian dengan apa yang Allah mulai. Akhrajahu Nasa'i, hadza bilang bil amr, diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dalam bentuk perintah itu jauh. Wa huwa inda Muslim bilang bil al khabar ataupun untuk riwayat Muslim lafaznya adalah khabar, jauh aku mulai. Sekarang apa rahasia Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah memasukkan pembahasan uh, hadis tentang haji di dalam kitab Toharah yaitu apa? Sebagaimana dalam haji itu kita mulai dengan yang Allah Ta'ala perintahkan untuk kita mulai maka demikian pula di dalam masalah apa berbunuh kita mulainya dengan apa? Seperti yang Allah Ta'ala perintahkan untuk kita memulai jadi hadis ini untuk membantah siapa? Membantah para Hanafiyah yang mengatakan boleh kita kita berbunuh itu dengan cara takkis kaki dulu, baru kemudian apa? Kepala, kemudian tangan, baru wajah, baru kemudian mencuci e, berkumur-kumur dan sebagainya. Tentunya ini adalah pendapat yang keliru. Yang benar adalah pendapat jumhur ulama, yaitu apa? Kita mulai sebagaimana yang diajarkan di dalam Al-Qur'an. Adapun untuk lafaz ini telah diisyaratkan oleh Ibnu Hajar sendiri, lafaznya ini syar. Lafaz perintah, itu jauh. Mulailah kalian tapi yang benar adalah lafaz yang diriwayatkan oleh Muslim dan juga diriwayatkan oleh para a'immah yang lain di dalam kitab-kitab yang lain dengan lafaz apa? Khabar Abu Ja'ud. Rasulullah bersabda, aku mulai sebagaimana apa yang Allah mulai. Itulah yang benar. Jadi bentuknya adalah apa? Bentuknya adalah eh, khabar, bukan perintah. Berarti kalau kita tahu bahwasanya bentuknya hanya sekedar khabar, yaitu Rasulullah mulai sebagaimana yang Allah mulai, maka di sini tidak menunjukkan wajibnya wudhu dengan cara apa? Dengan cara seperti yang Allah Ta'ala mulai. Kenapa? Dijelaskan oleh Ibnu Hajar sendiri di dalam Fathul Bari bahwasanya fi'lun Nabi SAW yang dulu ala istighfar wa ala wujud. Bahwasanya amalan Rasulullah, perbuatan Rasulullah SAW semata itu hanya menunjukkan mustahab, tidak sampai wajib. Hmm. Maka kalau sekedar kita mengambil hadis ini, maka dia tidak menunjukkan wajib. Tetapi bagaimana hukum tartib? Nah, inilah yang akan kita bahas dalam kesempatan malam ini insya Allah. Para ulama berselisih pendapat tentang hukum tartib. Adapun pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq dan yang lain-lain, mereka mengatakan wajib tartib itu. Harus urut sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dan sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah di dalam As-Sunnah. Allah Ta'ala sendiri sudah berfirman apa? Idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa dan seterusnya. Maka target itu wajib, harus urut, tidak boleh terbalik. Tetapi dari mana sisi kewajibannya? Kalau kita sudah tahu bahwasanya hadis Jabir tadi tidak menunjukkan wajib. Kewajibannya adalah dari pola yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu turun dengan apa? Dengan dengan gaya bahasa Arab yang paling fasih. Sementara orang Arab pada asalnya kalau mereka mengucapkan beberapa perkara, mereka akan menyatukan perkara itu sesuai dengan temannya. Kalau mengusap disatukan dengan mengusap. Kalau mencuci disatukan dengan apa? Dengan mencuci. Itu pola Arab. Sementara kalau mereka menginginkan itu tarsif yaitu urut, maka mereka akan membalik atau mereka akan apa? Menyisipkan perkara yang tidak seragam itu di dalam apa perkara yang lain. Menyisipkan, mengusap di sela-sela apa? Sela-sela pencucian atau sebaliknya menyisipkan pencucian di sela-sela pembahasan apa itu pengusapan. Itu menunjukkan kasih Sementara di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala melakukan pola yang kedua itu. Menunjukkan apa? Memang tasik itu wajib. Allah Ta'ala berfirman, Iza kuntum ila sholat, fahusilu wujuhakum. Apabila kalian sholat, eh, berdiri untuk sholat, maka cucilah wajah-wajah kalian. Wa aidiakum ilal marafiq. Dan cucilah tangan-tangan kalian sampai ke siku. Wamsahu biru'usikum. ya usaplah kepala kalian. Kemudian apa? Wa arjulakum. Bukan arjulikum. Seperti kiraannya para syiah. Tetapi apa? Arjulakum. Menunjukkan apa? Dia itu maksud bukan kepada kepala, tetapi maksud kepada apa? Kepada al-aidi, kepada tangan. Yaitu dicuci, bukan diusap. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya benar-benar pola semacam ini menunjukkan tarfid. Kenapa? Karena harusnya apa? Selesaikan dulu pembahasan masalah pencucian, baru kemudian masalah mengusap. Sehingga apa harusnya mengusap kepala itu di bagian paling akhir, karena dia satu-satunya yang diusap. Tapi kenapa sekarang Allah Subhanahu wa taala menjadikan pengusapan kepala itu di tengah-tengah perintah masalah mencuci yang ini dan mencuci yang itu, maka ini menunjukkan betul-betul target itu yang diinginkan. Sampai-sampai menyelidiki adat yang asli dari bahasa Arab. Dan inilah yang pendapat yang rojih yang dirajikan oleh Imam Syafi'i dan yang lain-lain itu. Dan ini adalah pendapat jumhur mayoritas ulama. Dan ini pula yang dijelaskan panjang lebar oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala di dalam Syarhul Muhadzab. Karena pola semacam ini tidak ada manfaat kecuali apa? Menunjukkan tartib, menunjukkan urutan. Adapun pendapat yang kedua adalah pendapat Imam Auza'i, Abu Hanifah, Imam Malik dan yang lain-lain bahwasanya apa dia itu tidak wajib. Kenapa? Karena memang secara umum Al-Quran ketika menggunakan wabu wawu apa? wabu apa adalah watak tabi at-tarfih. Farsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marofiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum dan sebagainya itu. Semuanya dengan wawu. Sementara al-wawu adalah apa? Watak tabi at-tarfih. Wawu itu tidak menunjukkan urutan. Dia cuma apa? Menunjukkan apa? Al-musyaratah fil hukum. Yaitu semuanya hukumnya sama yaitu apa wajib untuk dikerjakan. Tetapi untuk masalah tafsir tidak. Ini memang pendapat yang kuat sekali. Karena wabu memang tidak menunjukkan tafsir. Tetapi yang lebih kuat adalah pendapat pertama. Kenapa? Karena kaidah Arabiah bukan hanya masalah wabu saja, tetapi juga masalah apa itu? Masalah tarsibu al ajillah E, eh, apa? al awamir, urutan perintah. Manakala perintah mencuci itu ternyata tidak semuanya disatukan dengan mencuci yang lain, bahkan diselah-selahi dengan pengusapan menunjukkan pengusapan ini tidak boleh di tidak boleh apa diakhirkan. Menunjukkan apa memang semua yang disebutkan tadi itu harus urut seperti yang Allah Taala sebutkan. Makanya Rasulullah SAW sebagai penjelas terhadap Al-Quran dari sekian banyak dari masalah wudhu semuanya urutannya seperti yang Allah Taala sebutkan di dalam Al-Quran. Menunjukkan memang itulah yang Allah Taala inginkan. Maka dia itu hukumnya adalah apa? Adalah wajib. Masalah wajib itu hukumnya wajib. Baik, kita lanjutkan. Qala rahimahullah taala eh, Al-Hadithul Khamis wal Arba'un Hadith yang ke-45 Wa anhu Dari Jabir juga radhiyallahu anhu Kala Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam Iza tawadda'a Ajara ma'a ala mirfaqaih Nabi sallallahu alaihi wasallam Apabila berwudu Beliau itu mengejarkan air ke siku beliau Akhrajahu Ad-Daruqutni bi isnadin dhaif. Ini diriwayatkan Daruqutni di dalam Sunan beliau dengan sangat yang lemah. Bukan sekedar lemah, bahkan lemahnya itu lemah yang amat amat berat. Iya, karena di dalam sanadnya ada Al-Qasim bin Muhammad bin Abdullah ibnu Atil, yaitu matrukul hadis. Tetapi kenapa Ibnu Hajar menyebutkan hadis ini dan beliau sendiri tahu hadisnya itu dhaif sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwasanya terkadang beliau mendatangkan hadis doif bahkan doif jidja bukan karena bertopan kepada hadis ini tetapi apa sebagai isyarat bahwasanya sekalipun hadis ini doif tetapi memang syariat Islam itu apa itu memang mustahil dengan dengan bentuk yang ini walaupun kita tidak memakai hadis ini tetapi apa tetapi dia itu maknanya benar berdasarkan apa? Kaidah-kaidah yang lain atau hadis-hadis yang lain atau berdasarkan ijma ulama. Sebagaimana telah kita lewati masalah apa itu di awal-awal kitab ini tentang apa itu al-ma'u al-ma'u tahurun la yunajjizu syai' illa ma ghayyara rihahu wa ta'mahu wa launahu minan najasa. Air itu suci dan tidak bisa dinajiskan sesuatu dengan sesuatu apapun kecuali kalau dirubah dari apanya rasanya atau baunya atau warnanya dari najis. Sementara tambahan ini para ulama sepakat memang dia adalah dhaif jiddan. Tetapi kenapa Ibnu Hajar menyebutkan itu? Karena ulama sendiri sepakat dengan dalil-dalil yang lain bahwasanya maknanya memang benar. Bahwasanya air itu kalau sudah berubah karena suatu najis, kalau memang sampai berubah, maka dia pun apa? Tidak lagi suci. Seperti yang ini. Masalah apa? Mengedarkan air ke siku. Walaupun hadisnya itu baik, tetapi apa? Tetapi maknanya adalah benar. Masuk di dalam keumuman firman Allah Ta'ala, apa itu? dua ujuhakum dua aidiakum ilal marafiq. Cucilah tangan kalian sampai ke siku. Ila dimana apa Ma'ah bersama siku. Berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ia yadahu hatta asra'a hatta asra'a fil arus. Mencuci tangan beliau sampai masuk ke lengan atas. Menunjukkan apa? Memang siku itu dicuci juga. Baik. Kita masuk ke hadis yang berikutnya, al-hadis sadis wal arba'u. Hadis yang ke-46 Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la wudu aliman lam yadhkur ismallahi alaih, Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah di situ. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah fi isnadin dhaif. Nah, beliau sendiri mengatakan dhaif, memang dia dhaif. Karena ada rawi yang majhul. Kemudian beliau mengatakan uh, eh, al hadis itu asabi wal arba'un yang ke-47 wal tirmidzi an Sa'id bin Zaid. Yaitu datang dari riwayat yang lain sama juga dia itu dhaif karena ada rawi yang majhul. Kemudian al hadisu samin wal arba'un wa an Abi Sa'id nahwu seperti itu juga para Ahmad la yasbutu fihi syai' Tidak ada satu hadis pun yang sahih di dalam masalah kewajiban wudhu, eh, kewajiban bismillah ketika wudhu. Bahkan hadis yang pertama tadi dia bukan hanya apa? Bukan hanya mendihul. Bahkan dia itu sampai doib sekian karena ada rawi yang mungkar. Berarti kesimpulannya apa? Untuk masalah wajibnya Bismillah di dalam wudhu maka dalilnya semuanya lemah. Hanya saja apa? Mustahab memang hukumnya adalah mustahab berdasarkan keumuman dalil-dalil. Dan ini adalah pendapat jumhur dan ini pula yang diwajibkan oleh oleh ada Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan juga yang lain-lain dan juga dirajinkan Imam oh, juga oleh Abu Hanifah juga. Dan ini juga dirajinkan oleh siapa? Oleh Imam Al Bukhari rahimahullah taala di dalam kitab Sahih beliau. Bukan dengan hadis yang ini, tetapi dengan hadis yang lain yaitu apa? Yaitu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu muttafaqun alaih yang mana Rasulullah SAW, "Lau anna adakum ata ahlah" kalau salah seorang dari kalian itu mendatangi istrinya Faqala bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana faqdira lahu mal walad. Kemudian ditakdirkan dia itu kedua keduanya itu akan mendapatkan anak dengan Simaknya tadi itu lam harus syaitan maka setan tidak akan bisa membahayakan anak ini Imam Bukhari memasukkan hadis ini di dalam apa? Di dalam kitab Taharah. Mengatakan apa? Atas miyah indal Yaitu disyariatkannya bismillah ketika menggauli istri. Kemudian beliau mengatakan apa? Kalau dalam masalah yang seharusnya orang itu diam saja, namanya menggauli istri sebaiknya diam, jangan teriak-teriak dan sebagainya, jangan di orang itu saja disyariatkan untuk bismillah. Bagaimana dengan perkara yang lebih besar dari itu? Perkara yang terkait dengan apa? Syarat sahnya sholat, yaitu wudhu. Maka ini adalah pendalilan yang kuat. Bahwasanya bismillah itu memang disyariatkan di dalam masalah wudhu, tetapi tidak sampai wajib. Dia hanya apa? Mustahab. Itu adalah kesimpulannya. Adapun lafaz dari hadis ini, la wudhu aliman lam yadkurismullah, lam yadkurismallah, la wudhu'a tidak ada wudhu. Ini peniadaan ini maksudnya apa ini? Dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di dalam Syarhul Mumtik bahwasanya peniadaan di dalam syariat itu ada tiga macam. Yang pertama adalah apa? Nafiyul wujud. Tidak ada wujudnya. Misalkan apa? La rasulah Tidak ada orang di dalam rumah ini. Yaitu nafiyul wujud. Kemudian yang kedua adalah nafiyul asihah. Yaitu peniadaan kesolihan, yaitu amalan ini tidak sah. Inilah yang diinginkan oleh hadis ini, tetapi hadisnya ibu. Bahwasanya ada wudhu itu tidak sah kalau tidak membaca bismillah. Kemudian yang ketiga adalah nafiyut taman, peniadaan kesempurnaan atau nafiyu al-afdaliyah, peniadaan e, keutamaan. Maksudnya apa? Yang paling utama. Seperti apa? Seperti sabda Rasulullah SAW, la hijrah Tidak ada hijrah setelah fatah. Maksudnya apa ini? Bukan berarti nafsul wujud. Kenyataannya ada aja orang yang sengaja hijrah keluar dari Makkah. Tetapi apa tentunya itu tidak benar, maka sudah jadi negeri Islam. Tetapi yang diinginkan adalah apa? Nahyu al-afdoliyah. Yaitu hijrah itu masih ada selama negeri kafir itu masih ada. Tetapi apa? Yang paling utama pahalanya adalah hijrah dari Mekah ke mana? ke negeri-negeri yang lain ketika Mekah itu masih menjadi negara kafir. Sampai hari kiamat pasti ada hijrah, tapi yang terbesar pahalanya adalah hijrah para muhajirin waktu di zaman Rasulullah itu. Maka dari sini kita mendapatkan faedah bahwasanya nabi itu ada tiga macam. Nabi wujud, nabi asihah, dan nabi as Yang diinginkan dalam hadis ini seandainya hadis itu sahih adalah apa? Nabi asihah. Yaitu tidak sah orang yang wudhu tanpa membaca bismillah. Tetapi hadisnya ini lemah. Demikian pula masalah hadis iktikaf ya. Ini sering diperselisihkan. Yang Rasulullah mengatakan adalah iktikaf illa ilah salah satu masjid. Tidak ada iktikaf kecuali kepada tiga masjid. Maka sebagian ulama mengatakan yaitu apa tidak sah. Tapi yang benar adalah apa? Yaitu nafyu at-tamam wa nafyu al-afdaliyah. Bahwasanya iktikaf yang paling sempurna itu memang hanya di tiga masjid. Apa saja masjidnya itu? Ya Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Adapun untuk yang lain-lain, iktikafnya itu sah kalau dia di masjid jami. Tetapi pahalanya lebih besar yang di sana tadi memang. Bukan berarti tidak sah di tempat yang masjid yang lain tidak sah bukan. Tetapi pahalanya tidak sebagus pahala di tiga masjid itu. Oh, yeah. Sekarang masalah bismillah tadi, di mana kita meletakkan bismillah ketika kita berwudu? Bolehkah kita membaca bismillah itu setengah jam sebelum wudu? Enggak betul. Tapi apa? Dia itu dekat-dekat. Yaitu apa? Ketika dia mencuci tangan atau menjelang mencuci tangan dalam waktu yang amat pendek. Dan jangan kita letakkan bismillah itu ketika mencuci kaki. Itu tidak pada tempatnya. Tempatnya adalah ketika apa? indah suruh amal ketika kita hendak masuk ke amalan itu. Jadi memang masih di awal-awal wudhu. Bukan jauh dari wudhu dan bukan pula di akhir wudhu. Ayo, ilahuna wallahu ta'ala Nah, kalau dalam bilik air, kita sudah melewati hadis apa itu muhajir bin Qunfut. Rasulullah sampai tidak menjawab salam ketika ketika orang itu ada ketika sahabat ini mengucapkan salam menunjukkan apa padahal itu wajib menjawab salam. Hanya saya Rasulullah mengatakan apa ini kan itu an akurallah illa ala taharah. Aku suci untuk menyebut nama Allah dalam keadaan aku itu tidak suci. Ketika itu beliau sedang apa? Sedang e, sedang selesai buang air kecil. Kemudian beliau tayamum, kemudian baru beliau mendatangi Muhadir bin Kumpul untuk mengucapkan salam. Maka kita baca bismillahnya dengan apa? Dengan ketika kita di dalam kamar mandinya. Tapi ketika kita akan masuk, ketika kita di luar. Nah, baru kita eh, ketika itu lah kita baca bismillah. Selain kita baca doa karena apa? Karena masuk tandas juga itu. Wallahu a'lam. Oke. Ya, bismillah saja. Para ulama mengatakan kalau lafaznya adalah umum bismillah, kita katakan bismillah. Kalau terang-terangan Rasulullah mengatakan bismillahirrahmanirrahim, kita katakan bismillahirrahmanirrahim. Kalau betul-betul diperintahkan untuk seperti yang disebutkan Nabi Nabi siapa Nabi Nuh, bismillahirrahmanirrahim kita katakan bismillahirrahmanirrahim Sesuai dengan yang diajarkan. Oke, bila disebut jumhur apa ni? Jumhur ulama. Ya. Yang dimaksudkan siapa? Ini jumhur ulama tentunya mayoritas ulama. Biasanya kata para ulama kalau jumhur itu kalau disitu bersatu antara ada tiga dari empat a'immah. Apalagi kalau semuanya kalau empat empatnya bersatu kita katakan jumhur. Jarang kalau kita mendapati hanya dua dari empat itu diselisihi dua yang lain. Jarang kita dapati mereka mengatakan jumhur kecuali kalau serang- serangan didukung oleh apa itu para aimah yang lain. Seperti apa Ahmad dan Syafi'i didukung oleh misalkan siapa Ishak didukung oleh Abu Sahur dan yang lain-lain. Nah bisa kita katakan jumhur. Tapi ini mas kembali ke tansis para ulama yang meneliti. Karena terkadang kita bilang jumhur ternyata apa? kelompok yang lain mengatakan ini juga pendapat jumhur. Maksudnya ulama yang dulu lah, ya? bukan ulama yang sekarang. Tergantung siapa yang menukilkan. Kalau yang menukilkan Ibnu Qudamah berarti yang dimaksud adalah para ulama sebelum tahun 500. Tapi kalau yang menukilkan adalah eh, Syekh bin Bas misalkan, berarti memang sampai-sampai zaman beliau 1400-an. Tergantung. Ulama ini ulama yang ulama eh, dijelaskan oleh para ulama bahwasanya yang disebutkan sebagai ulama adalah alul ijtihad. Alul ijtihad bagaimana dijelaskan oleh Abdul Walid Al-Baraji bahwasanya ulama itu adalah alul ijtihad. Sementara al ijtihad sendiri apa? Yang terjajak ya. sebagaimana dijelaskan oleh oleh Imam Syaukani dan para ulama yang lain Ibnu Qudamah di dalam Rawdatun Nazir bahwasanya eh, ijtihad itu yang terjajak ya. boleh terpisah-pisah kalau orang ini memang, memang pakar, memang ahli di dalam masalah fikih, maka dia adalah mujtahid dalam masalah fikih. Walaupun dia tidak ahli dalam masalah apa misalkan dalam masalah nahwu. Tapi kalau dia adalah nahwi, adalah memang dia ahli nahwu, maka dia adalah mujtahid dalam masalah nahwu walaupun dia tidak pandai faraid misalkan. Jadi tergantung kalau dikatakan jumhur di dalam masalah fikih, maka rata-rata adalah para ahli fikih. Sama saja apakah dia dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah ataupun yang bukan dari kalangan ahlu sunnah. Seperti siapa? Seperti eh, al qadi eh, siapa itu? Abdul Wahab dari kalangan Mu'tazilah. Sering juga disebut. Sering juga disebut siapa? Hasan bin Soleh bin hai yang dia itu memiliki pemikiran apa itu khawarij. Tapi sering disebut karena ini adalah bidang dia juga, bidang masalah fikih. Tapi kalau dalam masalah akidah maka mereka tidak dianggap orang-orang yang akidahnya menyeleweng. Jadi tergantung kitab apa ya sedang kita bahas. Wallahu a'lam dikenal dengan kita berhijrah untuk mencari rezeki di negara orang kafir. Dan di tempat itu tidak ada kemudahan untuk kita berjemaah uh, seperti salat jumaat. Bagaimana? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah fa ya fa'budun." Wahai para hamba yang beriman, sesungguhnya bumiku itu luas, maka hanya kepada kepadakulah kalian beribadah. Dijelaskan oleh Imam eh, Ibnu Jarir atau Bani Rahimah Ta'ala di dalam tafsir ayat ini, yaitu kalau seseorang itu dia tidak sanggup menegakkan agama dia di suatu negeri, hendaknya dia pindah ke negeri yang lain. Karena dia diperintahkan untuk ibadah kepada Allah, bukan kepada penduduk negeri itu. Dia pindah. Dan ini juga yang dijelaskan oleh Ibnu Abdul Bar di dalam kitab beliau At-Tamhid. Bumi Allah itu luas. Kalau dia tidak bisa beribadah di suatu tempat, maka hendaknya dia pindah ke tempat lain. Itulah yang diperintahkan. Apalagi kalau negerinya negeri kafir. Kemudian juga siapa Imam Al Bayhaqi di dalam kitab beliau Syu'abul Iman. Uh, ya Syu'abul Iman menjelaskan panjang lebar dalil-dalil yang mewajibkan kita pindah dari negeri kafir dan menjelaskan mendatangkan hadis Rasulullah mengatakan bahwa ini bariun minal muslim ya yataro eh, minal muslim ya kuno baina zohranai al kufar. Aku berlepas diri dari seorang muslim yang dia itu tinggal di antara di antara orang-orang kafir. Kemudian Rasulullah mengatakan la yataro anaruhuma. Hendaknya api dari masing-masing mereka tidak saling melihat yaitu apa hendaknya betul-betul jauh rumah kita dari rumah mereka yaitu apa kita pindah dari negeri kafir Adapun kalau kita di negeri muslim, kalaupun ada orang kafir di situ kafir demi kafir mu'ahad nggak masalah. Tapi kalau kita tinggal di negeri kafir, jangan. Kecuali apa? Kecuali kalau ada masalah yang besar, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar di dalam kitab beliau Fathul Bari. Contohnya adalah apa? Berdagang dalam waktu yang terbatas, bukan selamanya tinggal di situ, apa apa berobat di tempat yang memang di negeri muslim nggak ada pengobatan itu misalkan itu boleh itu pun dengan syarat-syarat yang ketat wallahu a'lam pelajar-pelajar kita yang ya itu bahayanya itu itu muskilahnya karena rata-rata mereka pulang dalam keadaan apa kalau Allah tidak kasih hidayah agamanya rusak melihat terbiasa melihat kemaksiatan di jalan-jalan terbiasa melihat kehidupan yang serba bebas terbiasa melihat salib di mana-mana akhirnya apa? Akhirnya eh, keagamaannya luntur biasanya melihat semacam itu. Sebagaimana ucapan eh, siapa? Siapa itu imam dari kalangan Syafi'i yang juga itu? Abu Ja'far, Abu Ja'far Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan apa? Min kathratil ihsan, eh, min kasrati al-misad, zahabal ihsan. Karena sudah sering ber, bertemu, akhirnya apa? Sudah hilang perasaan itu. Mungkin kalau pertama kali kita dengar penyanyian, kita yakin penyanyian itu haram, biasanya hati kita nggak suka. Atau yang lebih mudah, kita sering melihat, kita jarang melihat kekafiran, begitu lihat kekafiran kita benci. Tapi kalau setiap hari lihat, akhirnya apa? yang terbiasa. Terbiasa lihat salib di mana-mana, terbiasa lihat orang sujud kepada selain Allah. Dalam keadaan tidak sanggup mengingkari. Memang kita diharamkan untuk kita pergi ke negeri kafir tanpa ada alasan yang hak. Apalagi sekedar apa? Sekedar mencari ilmu dunia yang membuat kita jadi selalu melihat ke mereka. Seakan-akan kita melihat bintang di langit. Apapun yang peradaban yang datang dari mereka, oh kita melihat, oh itu datang dari langit. Itu besar sekali. Rokok dari Amerika, oh lebih mahal daripada rokok dari dari negeri muslim. Kalau rokok tidak ada boleh. Baju-baju orang kafir lebih mahal daripada baju orang muslim. Bahkan apa? Bahkan kita bangga kalau bisa makan KFC daripada makan eh, produk kita sendiri misalkan. Karena apa? Karena kita sudah melihat orang kafir dengan pandangan kekaguman. Padahal Allah Ta'ala berfirman apa? Wala guru kata qallubhum fil bilad. Jangan membuat engkau terpedaya dengan bergolak baliknya mereka di negeri-negeri itu. Mudahnya mereka untuk pergi kemana-mana. Allah Ta'ala. Saya bertanya soal itu di suasana di ruang saya. kenal bertugas, pada tugasnya ternakan di Australia. Hmm. Jadi kawasan tu dia boleh buat ibadat lah. Cuma tak boleh buat semayang Jumaat. Padahal kalau sengaja yang meninggalkan sholat Jumat tiga kali akan dicetak sebagai munafik. Memang lah, alhamdulillah. Tapi kalau kita memang sengaja meninggalkan negeri kafir dan kita tawakal kepada Allah, Allah yang akan kasih yang lebih baik. Rasulullah SAW bersabda, Inna kalam tajak syai'an ittiha Allah illa apakallahu khairan minhu tidaklah engkau itu meninggalkan sesuatu karena bertakwa kepada Allah, kecuali Allah akan memberikan yang lebih baik dari itu. Berapa banyak saudara kita yang memang lahir di negeri kafir, kemudian apa? Kemudian masuk Islam, dapat hidayah, kemudian sengaja hijrah dan dia sabar. Ternyata dia dimuliakan di negeri-negeri muslimin, malah ilmunya diperlukan dan sebagainya. Memang perlu kesabaran untuk kita tidak apa tidak sengaja datang ke negeri kafir, perlu kesabaran. Wallahu a'lam. Berarti dalam brasileiro. Dia masih boleh Bagus, kalau memang kalau memang ada dua orang, tiga orang bisa. Boleh membuat sholat Jumat. Cuma syaratnya untuk sholat Jumat itu apa sih? Di masjid tanah wakaf, bukan sekedar masjid privasi. Nah, kalau kita bisa menemukan masjid wakaf, memang itulah syaratnya. Kalau tak ada masjid, sebagai masjid. Kalau di negeri kafir, biasanya para orang memberikan sedikit keringanan bagi orang-orang yang sudah berusaha. Dengan kita pilih satu tempat. Cuma emang itu ruginya kalau kita pergi ke negeri kafir. Orang kafir di negeri kita mereka menuntut dikasih kebebasan atas nama apa istilahnya kemerdekaan beribadah. Tapi kita di negeri kafir kita ditindas. Itu yang terjadi. Allahu a'lam